Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas timpahan taufiknya sehingga kita bisa tafakufidin untuk memahami, mempelajari dan juga meluruskan akidah yang kita miliki karena ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan pada kaum muslimin dewasa ini yang sesungguhnya adalah penyimpangan yang ada di zaman jahiliyah dahulu. Ustadz Ali Misri telah menyampaikan kepada antum tentang mukaddimah kitab. Di mana pengarang kitab memulai dengan mukaddimah yang diantum 24 atau 25 halaman. Yang menjelaskan tentang hakikat agama para rasul dan ajaran yang dibawa oleh mereka dan juga menyampaikan tentang hakikat agama kaum musyrikin dan juga aktivitas mereka. Untuk apa? Untuk kita semua mengetahui hakikat agamanya para rasul ketika akan munculnya subhat. Dan juga untuk mengetahui mana agamanya yang hak dan mana agama kaum musyrikin. Dan juga ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya para kaum musyrikin di zaman beliau itu sebetulnya adalah pengikut agama kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khulasah atau peringkasan yang antum kaji dari awal kitab sampai kata-kata wa anna adzkuru laka asya mimma dzakkarallahu fi kitabih. Sehingga saya berusaha untuk meringkas ya, muqaddimah kitab yang antum dapatkan dari kajian tadi sore bahwa penulis Syekh di sini menyampaikan muqaddimah yang bermanfaat. Ya, dengan menjelaskan hakikat agama para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tauhid. Dan juga menjelaskan tentang ajaran dan ibadahnya kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Dan kemudian membandingkan keduanya dengan keadaan yang ada zaman beliau di kalangan para penyembah kubur dan yang lain-lainnya sehingga terbayangkan bahwa sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh kaum musyrikin zaman beliau sebetulnya adalah mengikuti agamanya kaum musyrikin di zaman jahiliyah dahulu. Ini boleh sampai kepada kita semua agar kita bisa mengetahui, bisa kemudian menjawab subhat-subhat yang disampaikan oleh kaum musyrikin ya, di zaman sekarang ini di zaman beliau dan ternyata juga nggak jauh daripada ya al zaman sekarang ini. Kata beliau rahimahullah taala wa ana adzkuru laka asya aku sebutkan kepada kalian kepada kamu beberapa hal mimma dzakarallahu fi kitabih dari yang telah Allah sampaikan dalam kitabnya Al-Quran jawaban li kalamin ihtajja bihil musyrikuna fi zamina alaina sebagai jawaban terhadap ucapan yang digunakan sebagai hujjah oleh kaum musyrikin zaman kami atas kami kata beliau rahimahullahu taala jadi beliau akan menyampaikan tentang tema kitab ini sesungguhnya. Artinya antum ini sekarang baru belajar apa? Awal isi kitab. Hmm. Maka saya tadi sejak ngomong sama Ustaz Kahar keliru jadwalnya harusnya yang inti tamu dari luar. Ya. Kita apa? Yang melengkapi. Ternyata kita yang inti nyampaikan apa sih? Isi kitabnya karena jadwalnya pas tengah tengah kajian kita ini. Tapi nggak masalah. Yang penting adalah bagaimana ifadah dan istifadah. Jadi ya, kata beliau, saya akan sampai pada antum semua, ya enggak, hujah-hujah sebagai jawaban atas subhatnya penyembah kuburan atau kaum musyrikin di zaman beliau dan ternyata juga ada di zaman kita ini. mulai kasfu syubhat. Ya. Mulai membongkar apa? Syubhatnya para kaum musyrikin di zaman beliau rahimahullahu taala. Fanaqul kata beliau kita mulai. Jawab ahli al-batil min tariqain. Mujmalun wa mufassalun. menjawab ahlul batil maksudnya adalah menjawab syubhatnya mereka dengan dua cara yang pertama mujmal secara global maksudnya menjawab dengan satu jawaban yang bisa untuk digunakan menjawab semua subhat mereka secara menyeluruh. Maksudnya apa sini? Artinya bahwa al-mujmal ini akan menjawab semua subhatnya kaum musyrikin tanpa kecuali. Sehingga kata beliau, ammal mujmal al amrul azim. Adalah perkara yang agung wal faidatul kabiratu liman aqalaha dan faedah yang besar bagi siapa yang mengetahuinya ya aqala bermakna fahima wa arafa yang faham yang mengerti Sehingga orang yang bisa mengerti dengan benar dengan dalam jawaban al-mujmal ini akan mampu menjawab semua ya, subhatnya kaum musyrikin. Namun yang dia hanya tahunya jelisan saja, jelisan saja maka ini tidak banyak manfaatnya. Jadi maksud beliau yang mau baca buku ini harus memahami dengan baik jawaban mujmal dulu. Yang dia bisa untuk menjawab semua syubhat yang ada. Apa itu? Satu ayat. Wadhalika qawluhu ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hum hunna أُمُّ kitab وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله dan jawaban mujmal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala huwallazi dialah yang anzal alaikal kitab menurunkan kepada engkau wahai Muhammad alkitab yaitu Al-Qur'an minhu diantaranya ayatun muhkamatun ayat-ayat yang muhkamah ayat-ayat yang hamba ini diminta untuk beribadah dengan mengetahui kandungan ayat tersebut dan mengamalkannya dan beriman dengannya. Apa itu muhkam? Artinya tegas dan tidak memiliki makna yang bias. Yang kita wajib mengimaninya, wajib mengamalkannya, wajib mengetahuinya. Sehingga hukumnya muhkam ini yang pertama adalah beriman kepadanya bahwa itu semuanya min indillah. Yang kedua wajib mengetahui maknanya. Yang ketiga mengamalkan ayat-ayat muhkam tersebut. Sehingga Allah sampaikan hunna ummul kitab. Hunna ummul kitab. Dinamakan um kalau J itu adalah asal yang akan kembali kepadanya ketika ada muskilah, ada masalah, ada ketidakfahaman. Itu um. Sama seperti Al-Fatihah umul kitab karena semua makna Al-Qur'an dari A sampai Z ada di dalam Al-Fatihah. Ummul kitab, tempat kembalinya semua masalah yang ada. Baru wa ukharu mutasyabihat. Yaitu mutasyabihat dalalah. Menunjukkan bahwasanya ayat-ayat tersebut tidak jelas banget. Masih bias pengertiannya tidak seperti ayat-ayat yang muhkamat. Bagaimana sikap kita kepada ayat-ayat yang mutasyabihat ini? Yang pertama adalah beriman bahwa ia min indillah. Dari si Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya agar beriman dengan ayat-ayat tersebut. Yang kedua, tidak menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan yang menyelisihi yang muhkam. Namun harus mengembalikan semua itu kepada umul kitab. Memahami dalam umul umul kitab dan menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dengan ayat-ayat yang muhkam. Kenapa? Karena al-muhkamat umul كتاب إمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابنا الصعيق المرسلة الصعيق المرسلة في رد على زنادقة كتب لي يوم قسم الله سبحانه وتعالى الأدلة السمعية إلى قسمين Allah membagi dalil sam'iyah artinya Al-Quran ayat Al-Quran dalam dua bagian pertama muhkam yang kedua mutasyabih wa ja'ala al-muhkama aslan lil mutasyabih dan menjadikan yang muhkam sebagai induk bagi mutasyabih wa umman lahu ya, eh, yuraddu ilaihi dan sebagai um rujukan yang kembali kepadanya al-mutasyabbih tersebut. Maka fama khalafa zahiral muhkami fahuwa mutasyabihun yuraddu ilal muhkam. Semua yang menyisihi zahirnya muhkam maka dia mutasyabih dikembali pada muhkam. Waqad ittafaqal muslimun ala dhalika. Kaum muslimin sepakat dengan hal tersebut. As-Su'aik halaman 772. Sehingga menyikapi ayat tentang mutasyabihat ini kita katakan harus kembali ke muhkam. Nanti kita lihat bagaimana Syekh ketika menjawab subhat yang mufassal akan dijelaskan awalnya dengan ini. Kemudian fa'ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Zaigh itu asalnya dari zagha. Zagha itu adalah mala. Mala itu menyimpang. Miring. Ya. Mi, miring. Sehingga dikatakan zaghatus syamsu atau eh, zail namanya malat. Sama kayak firman Allah Subhanahu wa taala ma zaghal basaru wa ma tagha. Zaghal basar. Lihatnya salah. Melenceng. Dan yang dimaksud dengan Al-murad annalladzina fi qulubihim zaghun adalah mailun anil haq. Artinya menjauh daripada kebenaran. Ya. Apa tanda-tandanya? Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Mengikuti yang tashabah, yang bias, yang tidak tegas, tidak gamblang tersebut. Sehingga mereka mencari mutasyabih dan meninggalkan yang hukam Dan menjauhkan dari yang jelas karena yang jelas akan menghancurkan yang dimilikinya, kebatilan yang dimiliki oleh mereka. Sehingga bila membantah mereka harus membawa dalilnya kemana? ke yang muhkam. Nah. Cara kita menjawab sebab mereka apa dengan cara melihat kembali dalil mereka kita kembali kepada yang muhkam, yang pasti. Sehingga yang demikian ada dua kelompok manusia menyikapi ayat-ayat mutasyabihat wal muhkamat ini. Yang pertama adalah haq wal istiqamah. Yang mereka mengikuti muhkam. Ayat-ayat yang muhkamat dan mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Yang kedua ahlu zir. Yang yattabi'una ma tashabaha minhu al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullum min indi rabbina. Ayat ini khanfilah harus dipahami dengan benar oleh kita kalau kita bisa mau menjawab subhat yang akan beliau sampaikan secara rinci satu persatu. Dan demikianlah cara kita belajar agama. Harus punya kunci dulu. Ya, punya apa? Kuncinya. Sehingga ketika kita ada masalah, kita gunakan kunci tersebut untuk menjawab masalah tersebut. Dan ini metode yang bagus dalam tarbiyah, dalam dakwah ilal haq. Menyampaikan jawaban yang mujma dalam artian bisa menjawab semua syubhat yang ada. Baru kemudian membawa pendengar, pembaca untuk mengikuti subhat satu persatu namun sudah punya jawaban paling tidak dasar jawaban atas subhat yang ada tersebut. Saya menunjukkan bagaimana pintarnya sang penulis kitab ini. Rahimahullah, rahmatan wasiah. Kemudian kata beliau yang kedua waqad sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum Jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ma tashabaha yang mutasyabih dari Al-Quran. Maka merekalah yang Allah namai sebagai apa? Fi qulubihim zaygun. Ya. Fahdharuhum. Hati-hati dari mereka. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Sehingga Kalimat fahdaruhum maknanya jangan sampai kalian ikut sesat meninggalkan jalan kebenaran sebagaimana mereka itu sesat dari kebenaran dengan sebab mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut dan tidak mengembalikannya kepada yang muhkamat. dan hati-hati dari mereka. Sebab kumpul dengan mereka, campur bau dengan mereka, mendengar ucapan mereka adalah penyakit yang bisa merusak hati kita. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi qulubihim zaid. Di hati ada penyakit namanya zaid, meninggalkan nggak suka kepada kebenaran. Dan bergaul dengan mereka bisa membuat kita tertular penyakit tersebut. Maka Zubair di zaman Umar bin Khattab ketika tanya tentang ayat mutasyabihat langsung apa? Umar hukum dengan hukuman pukul sampai bertobat dari semua yang ia ada di kepalanya dia. Sehingga para ulama rahimahullah telah mengatakan kita berhati-hati dari mereka dan jangan campur dengan mereka. Artinya jangan sampai kita e, menjadikan mereka sebagai teman, sebagai khalil yang itu mempengaruhi etikat dan keyakinan kita semuanya. Dan ada fahdaruhum. Kemudian beliau menyampaikan contoh. Tiga subhat. Tiga subhat. Dan jawabannya Lihat sifatnya apa? Misalu dari contohnya idza qalaka ba'dul musyrikin. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada juga bah, rasa sedih pada mereka. Au anna syafa'ata haqqun Au annal anbiya'a lahum jahun indallah. Bahwa para nabi itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak ini? Betul semua. Pertama ayat. Yang kedua apa? Juga benar. Yang ketiga juga apa? au dzakara kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi ala شيء من batilihi wa anta la tafham ma'nal kalam alladzi atau menyampaikan ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka jadikan sebagai hujah sebagai dalil atas kebatilan mereka dan kamu gak paham makna ucapan yang mereka sampaikan tersebut artinya antum tuh bodoh ya, nggak ngerti mereka ngomong subhat ngomong macam-macam ada dalilnya ada hadisnya ada macam-macamnya ya enggak dan kamu bengong enggak apa enggak paham apa jawaban beliau di sini fajawibhu biqaulika innallaha dzakara fi kitabih An ladzina fi qulubihim zaygun Yatrukun al-muhkama wa yattabi'una al-mutasyabih Artinya, antum jawab kamu ini membawa ayat mutasyabihat yang hukam ada. Apa yang hukam? Fala tad'u ma'allahi ahada. Lihat ucapan orang musyrik ini. Kita coba pahami uh, eh, subhat mereka. Kata mereka, Allah inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim walahum yahzanun." Mereka menganggap bahwa ayat ini menunjukkan bahwa mereka itu pantas untuk dimintai doa. Sehingga mereka ya, dimintai oleh mereka apa? untuk doa. Kata mereka, mereka agak ahlul orang yang dekat dengan Allah punya kedudukan, punya keutamaan dan sebagainya. Sehingga pantas kalau apa? Kalau dijadikan sebagai sarana minta syafaat. Nah, kemudian syafaat ini hak. Paham ya? Artinya disepakati bahwa yang namanya para wali Allah itu punya apa? Kedudukan yang sangat tinggi karena la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, kita ini pengen dapatkan yang mereka inginkan. Maka mereka adalah orang yang paling pas untuk apa? Dimintai syafaatnya. Dan syafaat itu hak bukan? Kalau hak hmm, kalau hak maka kita apa? memohon kepada wali-wali yang telah mati itu dengan memanggil namanya ya fulan. Ha? Eh, beri kami syafaat dan lain-lain sebagainya. Atau dia mengatakan bahwa para nabi punya apa? Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam rangka untuk menjadikan ia sebagai wasilah mendapatkan apa? syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika antum tidak faham tapi antum yakin itu tidak sesuai dengan yang antum yakini sekarang ini. Ya, maka jawab. Ya. Maka apa? Jawab. Bahwa Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Orang-orang yang ada di hatinya Zaid. Meninggalkan yang muhkam. Dan berpaling. Mengambil yang mutasyabih. Dan menggunakan yang mutasyabih sebagai apa? sebagai hujjah ya. dan kamu tinggalkan yang muhkam apa itu fala tad'u ma'allahi ahadan muhkam enggak itu muhkam Baik, saya kembalikan nanti pada mana yang muhkam, mana yang mutasa, mutasyabih. Nanti kita ngomong jauh-jauh, ya enggak? Antum enggak paham mana yang muhkam, mana yang mutasa, mutasyabih muka mutasabih ini relatif. Relatif tergantung orang yang memandangnya. Tetapi yang muhkam ada kejelasan. Seperti fala tad'u ma'allahi ahadan. Janganlah kamu itu beribadah, berdoa, meminta kepada apa? Seorang pun bersama Allah. Juga wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ini jelas bahwa tidak boleh menjadikan selain Allah sebagai apa? Tandingan Allah yang diminta seperti minta kepada Allah yang berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang orang lebih khusyuk doa di kuburan ketimbang apa? di masjid. Hmm. coba antum lihat mereka yang ke kuburan. Khusyuk enggak? Hmm. Bahkan yang hebat adalah orang tawaf di kuburan bacanya apa? La ilaha illallah, la ilaha Dan ada hmm. diamalkan di mana? Pada antum di makam Pangeran Sambernyowo. Ya. Pangerannya mungkin baik ya, Raden Mas Said, ya, tokoh pahlawan nasional. Tetapi orang-orang mengada-adakan ya, ibadah di sana dengan tawaf, tapi subhanallah tawafnya dengan apa? Sambil ruku. Dan bacaannya la ilaha illallah subhanallah. Ya. Ini saya langsung dapatkan dari orang yang lihat langsung dan dia diminta untuk demikian jangan mau. Katanya biar menang dalam pemilihan. Dalam pil, ya. Pil itu pahit ya. Pahit. Hmm. Dan kamu wahai kaum musyrik, hmm? itu bersandar kepada mutasyabih. Ala in awliya Allahi la khawpun alaihim walahum yahzanun. Kenapa dia mutasyabih? Karena di sana tidak ada eh, kecuali berita kepada para wali Allah yang punya martabat tinggi karena la khawpun alaihim walahum yahzanun. dan menggabungnya dengan apa? Syafa'ah. Dan tidak mengambil falatadu ma'allahi Wa ma zakartahu laka wa ma zakartuhu laka eh, min annal musyrikina yuqirruna birububiyyah dan yang telah saya sampaikan kepada kamu. Saya jawab apa? Dengan apa yang pernah disampaikan oleh penulis di mana? Di Muqaddimah. Ya. Dan itu masih ingat. Ya. Bahwa kaum musyrikin mengakui apa? Rubu biyah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak pernah membantah hal tersebut. Ditanya siapa yang ngasih kamu rizki? Apa jawabannya? Allah. Man khalaqas samawati wal ard. Apa jawabannya? Allah. Sehingga tanpa ada sebuah orang yang berdoa kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Ada yang mengatakan kalau kamu ingin selamat dalam musibah Hantamkan kaki ke bumi kedriknya ke bumi baca apa panggil ya Abdul Qadir jadi tiga kali selamat mereka mengklaim bahwa Abdul Qadir Jailani punya kedudukan yang tinggi Panjang tinggi. Dan memang banyak karomah yang ada pada beliau. Di antara ketika beliau masih kecil, masih kecil, ketika beliau dalam pelabul ilmi, dia membawa uang. Cukup banyak, 3000 dinar kalau tidak salah. Sisanya. Di tengah perjalanan dirampok oleh perampok. Dan ditanya, kamu bawa berapa? Dijawab jujur, tanpa ada yang dibohongi. Ini uang saya sekian dan diambil oleh perampok tersebut. Dan subhanallah, perampoknya itu akhirnya tobat aku juga. Banyak kisah beliau ya, yang menunjukkan kesalahan beliau. Tetapi yang sampai di kita dalam manaqibnya itu melampaui batas yang sebenarnya. Ada buku putih Abdul Qadir al Jalan. Mereka ini kalau kita tanyakan ya, akan menjawab bahwa Allah lah yang punya apa? rubu dia. Kata kita, juga kaum musyrikin zaman dulu sama dengan kalian, ya. Sama-sama akibah bahwa rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. namun tidak bermanfaat bagi mereka pengakuan Rubiah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan mereka pun ketika ditanya pada mereka ini, kata mereka kami menjadikan mereka para masyayikh, para orang soleh sebagai sebagai syufa, sebagai syufa, sebagai pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, kaum musyrikin ketika menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah para wali, untuk apa sih? Untuk ngasih syafaat kepadanya. Contohnya, ketika Atum tanya kepada pendeta, mengapa Pak pendeta menyembah Yesus? Apa jawabannya? Karena Yesus membawa keselamatan kepada kita. Memberi apa? Syafaat kepada kita. Nah kata beliau bahwa sampai kan terjadi terjadi mukadimah bahwasanya kaum musyrikin mengakui rubu biyahnya Allah Subhanahu wa taala wa annahu kaffarahum dan Allah mengkafirkan memfonis kafir mereka dengan sebab ta'alluqihim alal malaikati wal anbiya'i wal awliya'i ma qawlihim haula'i syufa'una indallah Sehingga kaum musyrikin ketika ditanya tentang Mengapa menyembah mereka? Kata mereka, mana buduhum? Kami tidak menyembah mereka illa liqarribuna ila zulfa. Az-Zumar ayat 3. Ini contoh menjawab dengan apa? Jawaban mujmal atas subhatnya mereka. Maka kata beliau hadza amrun muhkamun bayinun la yaqdiru ahadun yughayyira ma'nahu. Ini perkara yang muhkam yang jelas yang tidak mampu seorang pun untuk merubah maknanya. Maksudnya bahwasanya orang-orang musyrikin dulu yang mengakui Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pencipta dia, Allah sebagai yang mematikan ia, ya, itu sebetulnya dihukumi kafir oleh Allah dengan sebab mereka menjadikan para malaikat, para nabi, orang soleh sebagai apa? Pemberi syafaat keselamatan bagi kita semuanya. Juru selamat. Kalau gitu, apa bedanya dengan mereka? Sama saja posisi posisinya. Sehingga kalau kita banding-bandingkan kata beliau antara orang-orang yang punya di hatinya zir yang berhujah dengan ayat-ayat yang mutasyabih meninggalkan yang muhkam dengan keadaan kaum musyrikin zaman dahulu yang mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan hujan, Allah menumbuhkan tanaman, Allah yang ngasih rezeki. Itu mirip. Dan mereka itu dihukumi apa? Kafir karena mereka bergantung kepada siapa? Malaikat. Kepada para nabi, para wali untuk mengharapkan syafaat mereka dan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ternyata ada dua perkara yang muhkam di sini. Yang pertama apa? Berhujjah dengan ayat-ayat yang mutasya mutasyabih. Yang kedua, kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah namun Allah tetap memfonis mereka kafir. Walaupun mereka beralasan kami ini untuk minta syafaat dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini khanfilah ya, jawaban mujmal selesai. Dan semoga antum paham. Karena Syekh ingin menyampaikan kepada kita dalam poin yang tersampaikan bahwa kita mampu untuk menjawab syubhatnya orang musyrikin zaman dulu sampai zaman sekarang baik yang mengaku sudah Islam ataupun belum mengaku Islam ya dengan jawaban mujmal ini sebab mereka semua punya ciri nama tasha tasyabaha min bukan perkara yang muhkam yang pasti. Dan mereka punya kesepakatan bahwa mereka menyembah batu, menyembah Lata dan Uzza, wamana dan yang lain-lainnya. Ya, itu dalam rangka untuk minta syafaat mereka karena mereka ini apa? Orang yang soleh, orang yang apa? yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para kata Arab, "Ma asbahal yaum bil barihah." Sama, ya. Sekarang sama yang dulu mirip, nggak ada bedanya. Dan antum lihat oh, nggak keadaan. Maka kata beliau, "Wa ma dzakartahu li ayyuhal musyrik al Qur'an." Hmm? Apa yang telah kamu sampaikan kepada aku wahai musyrik dan dari Quran yaitu ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim lahum yahzanun itu minal mutasyabih. Au kalamin nabi atau kalamnya nabi. Seperti wa utitu syafa'ah dan banyak lagi yang lain. La a'rifu ma'nahu. Saya tidak tahu penunjukan maknanya kepada apa yang kamu inginkan untuk membolehkan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kamu lihat sekarang ini lebih ngeri lagi konfilah. Ya. Mereka itu berdoa kemudian meyakini bahwa air yang ada di situ apa? Berfaedah. Di Kalimantan Selatan itu orang jualan aqua itu sampai 50 ribu per botolnya. Kenapa? Campur doa. Karena dari kuburannya wali. Sehingga membawa botol aqua itu ada yang bayar seribu, ada yang bayar dua ratus ribu, ya enggak? karena yakin sudah dari kuburannya sang wali tersebut. Benar bahwa wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tetapi mana yang menunjukkan bahwa itu adalah tingkat yang tertinggi? dan mana yang menunjukkan bahwa ia berhak untuk di ayo dipintai doa. Hmm. Kita nggak paham dari mana kok bisa munculnya lah, hal seperti itu. Dan saya punya sesuatu yang muhkam. Apa yang muhkam itu? Seperti tadi. Wa annal masajidalillahi lillahi ma'allahi ahad. Jelas tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Dan wali itu selain Allah. Kok bisa kau mengatakan bahwa wali itu boleh dimintai doa oleh oleh ini banyak ya di antara yang saya dapatkan dari mereka saya pernah omong dia kata dia wali itu itu kalau kita ibaratkan ember eh ember sudah meres airnya Ya nah kita itu ibaratnya apa? Melempar batu ke ember agar airnya apa? Tumpah kita ambil. Paham ya maksudnya? Hah? Wali Allah itu kan demikian banyak amal solehnya. Sehingga sempurna amal solehnya. Nah kita pengen apa? Ngelempar batu ke sana, ngelempar saf, minta doa syafaat sama mereka agar keluarlah sedikit dari keutamaan kepada pada kita ambil sisanya itu. Saya menjawab, rugi walinya. Airnya kurang. Hah? Ya enggak? Padahal dia tidak mampu ngisi lagi. Sebab tidak bisa beramal lagi. Gitu. Kok mau walinya? Hah? Ya enggak? Kalau yang masih hidup, mungkin diambil kebaikannya, masih bisa apa? Menambah lagi. Sudah mati, Gimana nambahnya lagi? Itu kalau betul wali nggak butuh pahala. Yang kedua, para wali itu ketika mati, ya enggak disolatkan enggak? Apa jawabannya? sholatkan. Kemudian apa sih doanya? Allah maghfir lahu warhamhu lahu. Menunjukkan bahwa wali masih butuh apa? Tambahan apa? kebaikan. Ya, eh, kebaikan. Jadi kalau kita subhanallah, ya, subhatnya mereka kelihatannya kayak masuk akal padahal Pak jauh dari akal. Nah, Syekh pengennya pengennya nyapa pada antum semua wahai kaum muslimin tak ajari kamu ini yang mujmal ini supaya kamu lihat ini muhkam yang isinya apa Mutasyabih dibuang ganti yang muhkam ambil ke muhkam semuanya Wali-wali Allah itu benar punya kedudukan yang tinggi tapi tidak boleh dimintai doa karena yang muhkam mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Paham ya maksudnya? Ya? Ya. Nggak paham ini, nggak paham kemudian. Masa saya tengok sama antum, subhanallah, ya enggak harusnya Ustadz Ali Mistri ini ngajarkan apa? tema kitab. Biar yang mukadimahnya bisa yang lainnya, ya. Yang penutup bisa yang yang lainnya. Ya. Agar Pak kayak speakernya stikernya itu betul pada pada pembahasan yang sebenarnya. Kemudian kata beliau kembali. Lakin aqta'u anna kalam Allahi la yatanaqad dan saya pastikan nah saya pastikan bahwa kalamullah tidak akan ada kontradiksinya tidak akan saling bertabrakan wa anna kalam kalam nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah azza wa jalla dan ucapan nabi tidak mungkin menyisihi firman Allah azza wa jalla ini imannya mukmin Ya. Mumin itu mengatakan bahwa yang namanya Al-Quran tidak mungkin saling apa? Kontra diksi Satunya jangan doa kepada selain Allah. Yang kedua apa? Berdoa kepada para, para wali. Sama-sama Al-Qurannya. Kata kita nggak mungkin saling apa? Kontradiksi. Kemungkinan apa? Menggunakan yang mukam, nggak lihat yang yang nggak eh, mengambil yang mutasyabih, nggak lihat yang yang muhkam. وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى fala tastahin bihi. Ini jawaban yang bagus, yang benar. namun tidak bisa memahaminya kecuali yang Allah berikan taufik kepadanya sehingga jangan anggap ringan hal ini palaba tastahin kata beliau wahai pembaca wahai ya, orang yang belajar ya, ini jawaban ringan tetapi ingat ya, jangan diremehkan. Sebab dia adalah pokok dalam menjawab semua subhatnya orang musyrikin. Baik mus ngaku muslim atau nggak ngaku muslim. Hmm. فإنه كما قال الله تعالى wa ma illa alladhina sabaru wa ma illa dzu azim Baik. Sekarang kita ambil ringkas. Hmm. Supaya pikirannya kemana-mana. Kita di malam hari, ya, sudah apa namanya uh, makan sudah kenyang kemudian uh, sejuk hawanya ya lampunya pun remang-remang kecuali saya terang lampunya ya. jawaban tadi jawaban atas subhat berapa jumlah subhatnya Tiga. Dan jawabannya pun disusun dari tiga perkara. Yang pertama menjelaskan bahwa orang yang mengik yang di hatinya ada kesesatan, ada zair akan meninggalkan yang muhkam mengikuti yang mutasyabih. Ini pertama harus dipahami oleh kita. Ini yang pertama apa katanya? Bahwa orang yang ada dalam zik yang menyimpang itu pasti akan menyingkirkan yang muhkam, mengambil yang mutasya, mutasya. Yang kedua, bahwa orang-orang terdahulu kaum musyrikin itu mengakui rubiahnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak menolak rubiahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka hanya mengklaim ya, mengatakan kami ini berdoa kepada para nabi yang telah mati, wali yang telah mati, Lata dan Uzza itu adalah untuk minta syafaat. Bukan mau menyembah mereka. Minta apa? Syafaat. Namun Allah tetap mengkafirkan mereka. Dan yang ketiga bahwa nas Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin apa Kontra, diksi tidak mungkin saling bertentangan, tidak mungkin Al-Quran tentang Al-Quran, tidak mungkin sabda Nabi menentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga walaupun orang-orang itu berhujah dengan apa? Dengan sesuatu yang benar namun tidak menunjukkan apa? benarnya kebatilan mereka. antum faham ini akan kita bahas yang mufassalnya. Ya kitab ini ya, bisa kita bahas dalam waktu yang singkat. Dan bisa bang, Kita panjangkan dalam waktu yang panjang. Karena di sini ada namanya ilmu jidal. Ya. Bagaimana kita punya cara untuk membantah pendapat orang lain. Sehingga kita harus punya pertama keyakinan yang benar dulu. Kemudian semua yang mengisinya dilihat. Hmm kita ini nyandarnya ke muhkam atau bukan. Kalau ke muhkam maka semua yang menyisinya itu harus apa? Diarahkan kepada yang muhkam ini. Tauhid muhkam. Tidak boleh berdoa memohon kepada selain Allah. Satu hal Yang muhkam. Maka bila ada orang kok ngajak, minta ke fulan, ke fulan dan ke fulan. Ya, Sampai saya pun dapatkan ada guru yang kebal di Banten. Itu subhanallah syaratnya ilmunya itu tidak boleh, tidak harus sholat. Kalau nggak sholat, enggak hilang. Hebat kan? Yang kedua harus selawat sama Nabi. Kalau enggak, enggak ampuh lagi ilmu tersebut. Hmm. Tapi ketika kita katakan sama dia, Pak, Pak Kiai, ya, namanya itu bagus. Kalau kita itu mendadak dibacok orang, belum sempat apa? Membaca selawat nah, Nabi yang diajar oleh olehnya Apa yang kita kita baca? Apa jawabannya? Sebut nama saya. Tiga kali kamu kebal. Ketahuan apa? Belangnya. Yang lain lagi katanya yang penting selawatnya. Loh, kalau nggak sholat nggak apa-apa, yang penting selawatnya. Jangan sampai putus walaupun tidak sholat wajib. Jadi subhanallah dibungkus dengan apa? Dengan dengan sesuatu yang indah, yang bagus kayaknya, yang syar'i padahal apa? Dalamnya banyak kekufuran yang kita lalui. Namanya ilmu putih, ilmu apa? Putih. Tapi antum jawab, paham ya? Saat ajak ajak antum untuk uh, diskusi nanti Insya Allah tentang jawaban-jawaban Syekh di sini insyaallah taala. Baik, kita masuk dalam jawabul mufassal. Kata beliau, amal jawabul mufassal. Adapun jawaban yang terinci, terperinci. Fa inna Allahi lahum i'tirabatun kathiratun ala dini rusul. Sesungguhnya musuh-musuh Allah itu memiliki i'tiradat, bantahan-bantahan yang banyak terhadap agamanya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini mereka membuka apa? Membuka jawaban. Jadi jawaban yang akan kita sampaikan adalah tentang subhat-subhat satu persatu dan dijawab satu persatu juga. Mereka beliau sampaikan sini mukadimahnya bahwa musuh-musuh Allah itu punya i'tiradat, bantahan ataupun juga eh, apa namanya eh, kritikan yang banyak terhadap agama para rasul. Yasuddu nabihan nas anhu. Yang mereka gunakan untuk menghalangi manusia dari agama para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Minha. Di antara ya, mereka ini adalah syubhatnya adalah qauluhum nahnu la nusyrik billah. Kami tidak berbuat apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal nahnu bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wala yadurru illallahu wahdahu la syarikalah. Kami bersaksi bahwa saya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang ngasih manfaat dan madar ini Allah saja yang tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal apa? Itu. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala darran. Muhammad tidak bisa memiliki manfaat madarat untuk diri dirinya. Fadlan an Abdul Qadir atau ghairi. Apalagi Abdul Qadir Jailani dan yang lain-lainnya. Ini jawabannya. Benar kan jawabannya? Pas nggak? Soalnya eh, nggak ini? Dalilnya? Sahih. Hmm. Lakin ana mudnibun namun saya ini berdosa, banyak dosanya. Wassalihuna lahum jaun indallah dan orang yang soleh punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. uatlubu minallahi bihim dan aku meminta dari Allah apa itu? Ampunan, manfaat, madarat, rezeki dan sebagainya bihim dengan sarana mereka. Dengan apa? Wasilahnya apa? Mereka. Maksudnya, saya minta dari mereka dan mereka minta kepada apa? Allah untuk saya dan mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau antum lihat orang sekarang berdoa sendiri, apa jawabannya? Waduh, saya masih kotor. Masih apa? Kotor. Monggo Pak Ustadz yang sudah bersih, yang doa. Kami yang amin aja. Saya enggak nih? Bener ya? Sama nggak dengan, dengan ini? Sama. Nah, mestinya kalau kita jawab, kenapa kamu nggak bersih-bersih? Ya enggak? Biar bisa doa sendiri. Kayak ustadznya. Hmm, angin. Kata mereka, kami tidak syirik. Kami yakin Allah lah sang pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang ngasih manfaat, ngasih madarat. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan saya yakin Muhammad SAW tidak punya kemampuan untuk memberi manfaat madarat untuk dirinya sendiri. Mati ya mati. Hmm. Apalagi yang lain-lainnya. Tetapi ini yang masalah. Ha? Saya berdosa banyak dosanya orang yang soleh itu banyak banget punya kedudukannya tinggi sih Allah Subhanahu. Makanya kami minta kepada mereka agar memintakan kepada Allah untuk saya yang saya butuhkan. Itu maksudnya wasilah agar mereka mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya makbul. Paham ya sobatnya? Paham belum sobat ini? Paham. Oke, kalau paham kita tambah dengan yang berikutnya. Apa jawabannya? Fajawibhum bima taqaddam. Jawab dengan yang terdahulu dalam jawaban apa? Mujmal. Apa itu? Annalladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta. Orang yang Nabi Muhammad memerangi mereka mengakui apa yang kamu sampaikan tersebut. Orang Quraisy ditanya, "Siapakah yang menciptakan kamu?" Apa jawabannya? Allah. Sama kayak kamu. Yang ngasih rezeki? Allah. Ya. Lihat Namrud dan kaumnya. Ketika Ibrahim AS menghancurkan patung-patung itu tinggal apa? Tinggal kabiruhum salah satu. Satu yang paling gede dikasih apa? Kampak. Kata Ibrahim, tanya sama yang gede itu. Siapa yang hancurkan yang lain-lain ini? Mereka paham, sadar. Wa muqirrun an awsanahum la tudabbiru syai'an. Mereka mengakui bahwa berhala-berhala mereka tidak bisa mengatur sedikit pun. Bayangkan ada batu disembah, habis sembah dikencingi anjing, nggak bisa ngelawan. Tahu mereka. Wa inna aradul jaha wasyafa'ah. Mereka itu menginginkan kedudukan yang tinggi dan syafaatnya apa? Orang-orang soleh yang mati tersebut. Sehingga mereka itu bergantung kepada orang yang telah mati ya, dengan Lata dan Uzza dan yang lain-lainnya dalam rangka untuk apa? Meminta didekatkan kepada Allah dan minta syafaat dari mereka dan bukan menyembah mereka zat mereka tersebut. Maka waqra bacalah bacakanlah alaihi kepadanya ma dzakarallahu fi kitabihi wa waddihhu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan jelaskan dengan apa yang dibacakan seperti surat apa uh, eh, Yunus ya ayat 31 Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89 Surat Luqman ayat 25, Al-Ankabut ayat 61 yang isinya ya, seperti Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun lihat juga ayat lainnya dalam satu Mu'minun, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Ta Apa jawabannya? Allah. Hmm. Ini sudah dibaca di mana? Di Muqaddimah tadi siang. Saya nggak mengulang karena nanti nggak selesai pembahasan apa kita. Sehingga setelah kita baca ayat tersebut, kita akan oleh mereka wahai wahai musyrik kalau bahasnya beliau, wahai musyriknya sebetulnya kamu itu tidak menambah nah, apa yang sudah ada pada kaum musyrikun yang terdahulu. Dan juga amalan kamu tidak lebih baik daripada amalan mereka. Antum tuh sawa, sama dengan mereka. Enggak ada bedanya. Kemudian dia buat subhat yang kedua. Fa'in qala dan jika dia mengatakan haulail ayat, ayat-ayat tersebut yang disampaikan surat Yunus, ya, Al-Ankabut dan sebagainya tadi, Nazalat fi man ya'budul asnam. Turunnya pada orang yang menyembah berhala. Kaifa taj'aluna salihina mislal asnam? Bagaimana kamu jadikan orang soleh seperti apa? Patung berhala. Am kaifa taj'aluna al-anbiya asnama? Dan bagaimana kamu kok jadikan para nabi sebagai apa? Berhala juga. Setelah sampaikan ayat yang banyak buat ternyata kamu sama kayak orang musyrikin dulu, ya enggak? Bedanya apa? Kalau dulu Lata dan Uzza sekarang berganti orang yang soleh ya dari zaman dulu. Sehingga mereka yang mengatakan bahwa kami nggak sama sama mereka. Nah, ayat-ayat turut turun kepada mereka yang menyembah berhala. Kami kan berhala. Masa kamu jadikan orang yang soleh kayak apa? Berhala. Atau nabi kayak patung? Patung. Subhanallah. Kalau bahasa kita, kamu ini ya meremehkan apa? Orang yang soleh. Melecehkan orang yang soleh. ya. Kok bisa orang soleh seperti apa? Patung, berhala, dan, dan uzza. Maka jawablah kita beliau, fajawib hu bima taqaddam. Jawab dengan apa? Jawaban yang terdahulu. Apa itu? Nah, bahwa kaum musyrikin yang terdahulu mengakui bahwa Allah lah pencipta, Allah memberi rizki. Dan kaum musyrikin itu mengambil para orang soleh yang meninggal dunia atau tempat mereka ketika apa? beramal soleh sebagai apa? sarana wasilah perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa ida idza aqarra anna al-kuffara yashhaduna birububiyyati kulliha lillah. Jadi kita kasih juga keterangan bahwa kaum musyrikin itu ya, itu dulu juga mengakui rububiyah dan menjadikan ya, orang soleh yang telah mati zaman mereka itu sebagai apa? Sebagai sarana perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah mengakui bahwa orang kafir itu bersaksi mengakui rububiyah semuanya untuk Allah. Apa itu rububiyah? Adalah semua perbuatan Allah kepada makhluknya Mem mematikan, mem menciptakan, menguasai, ngasih rezeki, menumbuhkan tumbuhan dan sebagainya namanya apa? rubiah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ingat wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ata. Kalau mereka sudah mengatakan mengakui orang kafir mengakui rubiah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata mereka bahwa orang-orang kafir dulu, al-musyrikun dulu tidak menghendaki dari orang yang beli yang mereka tuju. Mereka apa? Mintakan apa? Wasilah ataupun doa kecuali hanya syafaat. Yang itu Sama Eh, minta apa? Syafaat. Kalau tuh melihat kisah-kisahnya apa eh, penyembahan kaum Nabi Nuh alaihissalam, awalnya kan karena merasa kehilangan apa orang yang soleh. Kemudian kata dia supaya kita semangat beribadah, kita buat monumen. Buat apa? Monumen. Monumen jadi. Setelah jadi, eh, lama-lama-lama eh, ngapain sih orang dulu buat monumen kalau bukan apa? Dimintanya sebagai pemberi syafaat muncul. Akhirnya apa di? Sembahlah monumen tersebut. Ada lata itu batu, tempat berdiamnya, silata. Ya, cilatan. Jadi apa? Sembahannya. Ada lagi kuburannya yang disembah. Ada juga patungnya yang disembah. Lakin walakin arad ay fariqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakara. Namun ia ya, ingin membedakan antara perbuatan orang kufar dengan perbuatan dia dengan apa yang dia sampaikan terdahulu. Fadkur lahu jawab, kasih tahu jaga terangan annal kuffara orang kafir dulu itu minhum mayabudul asnam. Ada yang menyembah apa? patung berhala. Wa minhum mayad'ul anbiya. Ada yang menyembah apa? Para wali. Alladzina qala Allahu fihim ulaika yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum akrab. Ya. Mereka ada yang berdoa kepada para wali-wali yang Allah sampaikan itulah mereka yang yad'un yang dimintai apa? doa mengharapkan kepada Rabb mereka wasilah. Ya. mana yang lebih dekat Jadi kalau dia mengatakan itu kan dulu untuk orang-orang apa? Penyembah berhala. Dijawab, enggak semua orang musyrik, orang kafir nyembah apa? Berhala. Ada ah, nyembah para para wali. Hmm. Ada juga yang menyembah apa? Yadu'una Isa bin Maryam wa ummahu. Yang dia berdoa menyembah Isa ibnu Maryam dan juga apa? ibunya Bunda Maria. Faqad qala ta'ala dan Allah pernah berfirman, "Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am." Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati lahum. thumma anzur anna yu'fakun. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'a wallahu huwas jadi mereka yang berdoa kepada Yesus kepada Isa ibn Maryam dianggap oleh Allah sebagai apa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sehingga Ya. Ada nyembah Uzair. Ya. Ada menyembah Uzair. Bahkan sebagian fasir mengatakan bahwa ayat ini ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasil ayyuhum aqrab ini turun kepada orang yang menyembah Uzair dan Masih. Ada yang mengatakan itu turunnya pada manusia, manusia menyembah jin. Kemudian jinnya masuk Islam. Dan manusianya apa? Masih nyembah mereka. Sehingga kita katakan pada mereka bahwa sesungguhnya yang orang dahulu itu, orang kufar dahulu itu tidak hanya menyembah berhala. Tapi juga menyembah orang yang soleh kayak Uzair. Menyembah Masih Ibn Maryam. Hmm. Nabi dan Rasul. Juga sampai pada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati haula'i iyyakum kan ya'budun." Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. juga sampaikan juga firman Allah Subhanahu wa taala dan di hari kapan ini? Hari kiamat nanti. Ya, mereka Allah membangkitkan mereka seluruhnya. Dan mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, mereka telah orang-orang yang dulu menyembah kamu. Berkata malaikat, "Qul subhanaka anta waliyuna min dunihi. Subhanak, ya. Bal kanu ya'budunal jinna Bahkan mereka juga menyembah apa? Jin. Aktaruhum bihim mu'minun. Sehingga demikian bahwa orang-orang kafir musyrik dulu ada yang menyembah berhala, ada apa? Menyembah wali, menyembah malaikat, menyembah lagi jin, menyembah para nabi. Dan semuanya kafir. Nah, semuanya kafir, musyrik dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sampaikan juga kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Ya. kata Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa bin Maryam, apakah kamu mengatakan pada manusia, Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Jadi ada tiga Tuhan. Tuhan Bapa, Allah, Bunda, Maria adalah dan Yesus. Apakah wahai ketika di dunia mengatakan kepada manusia, wahai manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Qala subhanak. Maksud engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak mengatakan yang aku tidak punya hak untuk mengatakan seperti itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku nyampaikan itu, pasti kamu telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengerti, mengetahui apa yang ada dalam jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang dalam dalam dirimu. ka anta 'allamul ghuyub. Menunjukkan sini bahwasanya Allah menamakan Isa dan ibunya yang disembah oleh manusia sebagai apa? Tuhan. Sebagai Tuhan. Dan kalau antum lihat ikhwan fillah penyembahan ini, ya enggak? ya, itu ternyata sama dengan yang lain-lainnya. Mereka minta kepada Nabi Isa dan ibunya itu syafaat. Ya, agar apa? Allah mengabulkan permintaannya. Fakullahu katakan padanya, arafta anna Allah kafar man qasdal asnama wa kafar aidan man qassadas salihin wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufarik bainahum Kata kamu sekarang tahu Allah kafirkan orang yang menyembah berhala dan juga Allah kafirkan orang apa? Yang menyembah orang yang soleh. Dan Nabi memerangi mereka tanpa membedakan di antara mereka. Sudah dua subhat disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala. Dua apa? Subhat. Yang pertama apa? Mengakui rububiyah Allah namun karena merasa berdosa maka apa? mencari syafaat dari orang-orang yang soleh. Hmm. Jawabannya itu sama dengan apa? Orang-orang musyrikin terdahulu. Kemudian yang kedua, ya, ingin mereka bedakan antara orang yang menyembah berhala. Kata dia, ayat Al-Quran itu semua turun pada Quraisy, penyembah berhala. Nah, maka apa jawabannya? Ternyata Allah turunkan ayat atas orang yang menyembah Nabi dan ibunya Nabi. Maryam itu orang soleh bukan? Orang soleh. Hmm yang ibunya sudah nazar akan membuat Maryam itu orang yang muharrara yang bebas tidak bekerja khusus untuk ibadah sama Allah saja dan gak ada orang yang seperti Maryam soleh sampai dah Allah kasih apa karomah dengan apa dengan adanya makanan buah-buahan di kamarnya Maryam di mihrabnya dan kata para ulama kuasir bahwa makanan yang ada itu adalah buah-buahan. Musim panas di musim dingin dan buah-buahan musim dingin musim panas. Makanya Nabi Zakaria apa? Kaget. Anna laki hada. Kok bisa ada makanan musim panas di musim dingin? Tapi Allah celah mereka semua. Yang menyembah Isa, menyembah hmm, Maryam semuanya apa? Allah perangi, Allah perintahkan Nabi untuk memerangi mereka. Kalau gitu sama dengan dengan mereka dalam hati. Sudah jawab dua syubhat. Baik, ada soal dulu sebelum kita sekarang yang ketiga Ada pertanyaan? Sebelum menjawab yang ketiga, apa kita selesaikan dulu yang ketiga baru? Tanya jawab. Karena beliau hanya peran tiga subhat. Yang kata beliau akbaruha. Yang paling apa? Besar yang butuh pengetahuan untuk menjawabnya. Yang sisanya gampang jawabnya. Tapi yang ketiga, Fa'in qala kalau ia mengatakan al-kuffaru yuriduna minhum. Orang kafir itu ingin apa? Menginginkan dari mereka. Wa ana ashhadu anna Allah wa nafi'u ad-daru al-mudabbiru wa la uridu illa minhum. Artinya orang kafir itu yang orang kafir Abu Jahal dan yang sejenisnya. ya, menginginkan dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan mereka minta itu langsung karena mereka menganggap para sembahan sebagai apa? pintu-pintu hmm, yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala semua kebutuhan mereka. Maksudnya orang kafir dulu itu meyakini bahwa berhala itu bisa ngasih manfaat, madarat kami tidak. Wa an ashadu dan aku bersaksi Allah subhanahu wa ta'ala adalah memberi manfaat, pemberi madarat, pengatur dan saya tidak ingin kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalihuna laisa lahum minal amri syai'un. Orang yang soleh tidak punya kemampuan apa-apa. Walakin aqsuduhum arju minallahi syafa'atahum. Tapi saya ini meminta kepada mereka dengan harapan dari Allah syafaat dari mereka. Jadi pengen apa? Pengen mengatakan bahwa saya ini minta syafaat kepada orang-orang soleh itu yang sudah mati itu bukan syirik. Yang syirik adalah minta langsung kepada apa? Mereka. Saya ulangi lagi, hal ini penting. Orang kafir dulu ketika minta kepada Lata dan Uzza, itu kata mereka, subhat ini, itu minta langsung kepada Lata dan Uzza untuk apa? Ngasih? Mengabulkan permohonan mereka. Kami tidak. Kami ini minta sama para orang soleh agar Allah memberikan syafaat mereka kepada Artinya, saya ini, kata-kata dia, adalah orang yang inginnya minta syafaatnya orang yang sholat untuk saya. Kalau orang kafir enggak. Orang kafir dulu enggak demikian. Ia minta kebutuhannya di Paham ya bedanya ya? Ini kata mereka demikian. Beda-beda. Saya nggak sama dengan mereka orang kafir dulu. Orang kafir dulu itu kalau minta sama Allah tidak Uzza memintanya apa? Langsung. Saya enggak. Saya tetap kepada Allah eh, agar mereka memberi syafaat kepada kepada saya. Apa jawabannya? Anhada hada qaulun qaulul sawaan bisawa. Ini ucapan orang kafir persis tidak ada be bedanya. Bahkan saya tambahkan, orang kafir dulu lebih baik dari orang sekarang. Percaya nggak? Apa baiknya? Ya. Orang sekarang itu ya, minta hal-hal yang bersifat rububiyah kepada selain Allah Subhanahu minta kekayaan kemana? Gunung kemukus, hmm? ke ini dan ke ke itu. Nah, ya. Minta kesembuhan kemana? Ke makam Kiai Balak misalnya. Sehingga didapatkan bahwa ada di sana keramat-keramat yang punya kekhususan kalau mau minta jabatannya diterima, jadi menang pil dan lain sebagainya, kematasi. Kalau minta kesembuhan, mana ke Pulau Karto. minta kekayaan dan dan jodoh mana Ke Seragen. Lengkap Solo ya? Lengkap nggak? Minta keberkahan nunggu Suro. Ya, keluar ke, ke bawah, ke bawah buli. Lengkap saya. Hmm? Nah, lengkap. Kita katakan bahwa ucapan orang kafir sama dengan ucapan kamu. Kata beliau, waqra alaihi qaulahu ta'ala. Bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya. Tidak menyembah. Hmm? Mereka kecuali untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat dekatnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian sama dong mereka itu menyembah berhala untuk apa? Tolabus syafa'ah. Sama-sama minta minta syafaat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mereka-mereka tersebut. Bedanya kalau dulu dibuat patung, sekarang apa? Kuburan. Sama enggak itu? Sama. Sama-sama jadi batu. Hmm. Kemudian beliau tutup jawaban ini. Ya. Jawaban tiga syubhat utama ini yang akan beliau tambah dengan yang keempat, kelima, tapi yang lainnya katanya lebih mudah menjawabnya ketimbang yang yang ini. Wa'lam anna hadhihi syubha As-salata hiya akbaru ma'indahum. Ketahuilah bahwa tiga subhat ini adalah subhat yang paling besar yang mereka miliki. Fa'idha arafta anna Allah wadduhaha fi kitabihi wa fahamtaha fahman jayidan fama ba'daha aysar min. Kamu telah mengetahui Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran dan kamu faham ya. hal itu dengan faham yang benar maka setelahnya apa? lebih mudah darinya artinya untuk membantahnya lebih mudah bila antum paham tiga subhat ini nah sebelum kita lebih paham yang lainnya kita coba untuk memahami tiga subhat ini bagi teman-teman yang ada masalah atau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan agar bisa jelas agar nanti pada subhat yang keempat kelima bisa cepat dalam menjelaskannya. silahkan Nah. Monggo. Kita masih jawab subhatnya atau nah, sudah hukumi orang yang berbuat demikian. Nah, jawab gak ini? Jawabannya tergantung kepada antum hukum ini. Kalau tegak hujah padanya dan hilang padanya apa? subhat takwil, dia ya karena bodoh, karena nggak faham dan lain sebagainya dan tegak padanya hujah maka dia apa? Dihukumi musyrik kalau jadi musyrik maka tidak boleh disolatkan. Tapi kalau sampai belum ada tegak hujah padanya, ya, maka lihat bila ada yang nyolatkan antum jangan nyolatkan. Biar yang penting uh, tidak dosa semuanya. Kalau masih muslim nggak dosa Sehingga orang faham bahwa kalau mau antum sholatkan harus sholatnya benar dan apa nggak macem macem paham saya ya artinya selama ia belum dihukumi kafir murtad maka masih punya hak untuk sholatkan tapi antum seperti nabi menghadapi kaum munafikin dia nggak mau nyolatkan tapi sahabatnya apa nyolatkan agar fardu kifayahnya kalau belum kafir terlaksanakan kalau sudah kafir antum selamat dari menyelamatkan orang tersebut. Selesai. Hmm. Tentang subhat atau tentang yang lain-lainnya? eh, takutnya takut. Ya, jadi sebetulnya kan sebenarnya ada takut itu karena trauma. Ya. Kenapa? Trauma. Sehingga kalau kita lewat yang gelap-gelap ada apa? Rasa takut. Itu wajar. Tetapi ada takut yang sampai apa? Sampai melampaui kewajaran. Ada yang jadi kecil, ada yang dia hanya apa? maksiat, ada ada juga sampai syirik, syirik akbar. Hmm. Kalau sahnya cuma rasa takut itu berlebihan, bisa dia itu di syirik kecil, artinya syirik yang dia itu mengantar kepada syirik yang be, yang besar. Ya. Sehingga tentang hal yang disampaikan itu adalah perkara yang kita lihat kembali sampai di mana takutnya tersebut. Hmm. kalau ia hanya trauma biasa, ya, kayak orang ya, trauma jatuh dari tangga. Mau naik tangga itu, Ha? takutnya minta minta ampun. Bahkan kadang-kadang mau naik tangga pendek aja gak berani. Hmm. maka lihatlah kita takut seperti mana batasannya. Nah, dan itu butuh apa? Butuh uh, eh, antum ukur sampai di mana batasnya. Jangan sampai melampaui batas. Ada yang sampai melampaui sehingga dia masuk dalam kemaksiatan dosa. Ada sampai apa? Syirik kecil, ada sampai lebih daripada itu syirik besar. Kalau tidak sampai kepada meyakini bahwa itu akan memberikan manfaat dan juga apa? madarat, maka dia belum syirik apa? akbar. Jadi itu kesenarinya ke insya Allah kalau hanya sekedar itu belum sampai dalam kategori syirik sampai kita meyakini kalau saya lewat maka akan bahaya akan apa, akan menimbulkan apa kecelakaan dan lain sebagainya. Seperti ketika antum meyakini ya enggak ada kucing antum tabrak kalau antum enggak berhenti enggak menguburkan apa akan apa celaka. Tapi kalau antum nabrak orang lari aja antum. Ya, Subhanallah. Kucing sama manusia mulia mana? Ini bisa masuk dalam syirik kecil. Jadi jangan sampai kita salah memahaminya, jangan kita kemudian e, menganggap yang belum syirik syirik, yang sudah malah belum syirik. Panjang ya kita kalau membahas tentang itu sampai kita pun berobat dengan dokter pun ya itu bisa jadi apa? Syirik kecil bahkan apa? Syirik besar bisa. nah, saya meyakini bahwa saya kalau nggak ke dokter itu akan sembuh sama lamanya. Apa namanya itu? Menjadikan sebab sembuhan pada dokter bukan pada uh, obat ataupun pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak. Tapi kayaknya gak ada yang yang nanya subhat ini. Hmm? Ada dua kemungkinan gak paham sama sekali, ya? atau sudah paham semuanya. Lanjut. Lanjut. Hah? Jamaat lanjut enggak? Hmm. Baru jam sembilan. Baru jam sembilan. Boleh ya. Jam dua belas siap ya. Kalau mau lanjut, istirahat. Ada apa? Ayo. Kata beliau, kalau mau lanjut ada snack. Kalau enggak enggak ada snack. Ada juga. <laughs> Padahal kalau ini kita skor dulu aja untuk minum snack. Biar nanti antum habis makan ingat, oh ada yang belum paham, tanya setelah makan snack insyaallah taala. Kita mulai. Kita masih ada sekitar mungkin 8 subhat lagi. Karena jumlahnya kalau nggak salah 12 subhat, kita baru 3 ya. Nah. Pengen saya nanti kita bahas 4 aja sekarang. Kemudian 4 pagi. 4 lagi biar yang duha yang ngambil. Sehingga nanti habis duhur sudah khotimah. Sudah apa? Penutup. Dan langsung pulang antum pada asarnya. Baik kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwati filah. kita masuk ke dalam subhat yang keempat. Eh, subhat yang keempat yaitu ucapan orang musyrik ana la'a'budu illallah. Aku tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal iltija ila salihin wa du'a umlaisa bi ibadah. Ini iltija ila salihin kembali memohon pertolongan kepada orang yang soleh dan meminta doa kepada mereka bukan termasuk ibadah. Maksudnya sini bahwa mereka mengatakan kami ini berdoa kepada mereka itu bukan ibadah. Bukan apa? Ibadah. Mungkin tradisi atau yang lain lainnya. Sehingga ketika dikatakan melempar misalnya berkorban dengan apa? Dengan kepala kerbau ke laut, apa jawab mereka? Ini tradisi bukan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin mengelak bahwa apa yang mereka perbuat adalah bukan ibadah. Sehingga kalau bukan ibadah maka apa? Bukan bukan syirik. Paham ya subhatnya? Akan mengatakan bahwa perbuatan saya ini bukan ibadah sehingga tidak dinamakan syirik. Dan itu banyak. Kalau kita melihat ya, misalnya para tokoh-tokoh ya menyaksikan apa, masyarakat sedekah laut dengan nyembelih kerbau, kemudian dibawa ke laut kepala kerbaunya. Ini ibadah, haram syirik katanya bukan ibadah kok. Ini tradisi saja, tadi tradisi saja. Kita jawab. faqullahu Anta tuqir anna Allah aftarada alaika ikhlasul ibadah lillah. Kamu mengakui bahwa Allah itu mewajibkan kamu untuk ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala na'am, kalau ia mengucapkan na'am, qul lahu bayyin li hadha alladhi faradahu Allah 'alaik wa huwa ikhlasul ibadah lillah wa huwa haqquhu 'alaika fa innahu la ya'riful ibadah la anwa'aha. Maka kata dia, jelaskan kepadaku apa yang Allah wajibkan atas kamu yaitu ikhlas ibadah kepada Allah dan dia haknya Allah atas kamu maka ia nggak mengerti ibadah dan nggak ngerti apa jenis ibadah sebab kalau saja mereka mengakui eh, mengetahui hal tersebut tentu apa tidak akan menafikannya dari dirinya kalau demikian kamu itu orang yang ajhalul jahilin. Kalau ia mengatakan hmm, tidak mengakui maka perlu dijelaskan sampai mengatakan iya saya mengakui bahwa saya diminta untuk ikhlas dalam ibadah. Kalau sudah ngomong iya maka jelaskan apa sih hmm, yang Allah wajibkan kepada kamu dalam ikhlas tersebut. Kalau dia nggak mengetahui, maka bayinha lahu biqaulika kalau Allah taala ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Jelaskan padanya dengan ucapan Allah berfirman berdoalah kepada Rabb kamu tadarru'a wa khufyah dengan cara tadarru' khusyuk khufiyahnya apa? Dengan tidak dikeraskan suaranya innahu la yuhibbul mu'tadin dia tidak mencintai orang yang melampaui batas faida alam tahu bihada kalau kamu telah ajarkan itu kepada dia faqul lahu hal alimta hada ibadatu lillah apakah kamu tahu ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Fala buda yaqulna. Pasti akan apa? Mengatakan iya. Ad-du'a mukul ibadah. Doa adalah apa? Otaknya ibadah. Hadisnya dhaif. Riwayat Imam at tirmidzi dan hadisnya apa? Dhaifun yang sahih apa? Ad-du'a huwal ibadah. Yang sahih apa? Ad-du'a huwal ibadah, bukan mukul ibadah. Dan beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab nampaknya membawakan dalam dua bukunya. Pertama apa? Usudu salasa. Yang kedua kasbu syubhat sama yang doa dua mukhul ibadah. Mungkin beliau mengasankan hadis ini wallahu alam Faqul lahu jawablah ida aqarta annaha ibadatun wa da'awta Allah lailan wa nahara. Ya. Jika kamu telah mengaku betul ibadah dan kamu berdoa kepada Allah siang dan malam, khaufan wa tama'a dengan takut dan juga mengharap ya thumma da'auta fi tilka hajati nabiyyan aw ghairuhu kemudian kamu berdoa dalam kebutuhan tersebut kepada nabi atau selainnya hal asrakta fi ibadatillahi ghairahu apakah kamu telah berbuat syirik dalam ibadah kepada selain Allah wala budaya qulana mesti akan menjawab iya Fakul lahu faida idza alimta biqaulillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar wa ta'ta Allah wa naharta lahu fahal hada ibadah fala budda yaqula na'am faqul lahu fa inna harta li makhluqin nabiyyin aw jinnin aw ghairihima hal asrakta fi hadhihi al ibadati ghairillah fala budda yuqira wa yaqulu na'am Jadi di sini kita ajarkan mereka tentang apa? Tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sampaikan ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya doa kepada Rabb kamu. Apakah ini ibadah kepada Allah? Mesti menjawab, ya ibadah ini kepada Allah Subhanahu Maka katakan ad dua mukhul ibadah. Doa itu bang, intinya ibadah. Dan sahih. Adu adalah ibadah. Allah kata dalam dalam ayat lainnya, ah, uduuni astajib lakum innal ladina istagbirun an ibadati saya dukuna jahannama dakhirin." Ibadah ini adalah doa. Allah uh, namakan apa? Ibadah di sana. Dan kalau ia telah mengatakan itu ibadah, maka katakan pada dia, kalau kamu mengakui bahwa itu adalah ibadah dan kamu berdoa kepada Allah siang dan malam. Tidak pernah takut dalam keadaan apa? Berharap banyak, tamak. Kemudian kamu meminta doa kepada nabi atau selainnya dalam kebutuhan tersebut, apakah kamu itu berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Iya. Sebab menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu juga fakullahu kata pada dia faida alim amilta dan jika kamu itu telah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala fasalli rabbika wanhar wa ta'ta Allah wa naharta lahu dan kamu telah taat sama Allah dan telah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala Apakah ini ibadah? Fala buddha yaqul na'am. Mesti ngomong apa? Iya. Jelas sekali bahwasanya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Katakan sama dia, fa inna harta li makhluqin nabiyyin aw jinnin aw ghairihima hal asraqta fi hadhihi ibadah ghairillah. Jika kamu menyembelih untuk makhluk, untuk mabi, untuk jin dan lainnya, apakah kamu syirik dalam hal ini? Syirik ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Padahal Yohanfilah ya. Kalau antum lihat mereka yang belajar kanuragan, kadang apa? Diminta nyembelih apa ayam? Ya. Hitam semuanya. Untuk siapa nyembelihnya? Baca bismillah, baca bismillah. Bilahnya. Tapi tujuannya yang apa? Untuk mahar mahar jin. Kalau aku tanya, itu syirik, apa jawabannya? Apa jawabannya? Enggak mau. Bukan syirik ini kata dia. Maka katakan, an-nahar ibadah bukan? Ibadah. Sekarang ibadah itu untuk utusan Allah, untuk Allah. Kok kamu nyembah itu jin? Baru jawab Akan ngerti itu apa? Syirik. Fala budda ayyuqira wa yaqul na'am. Ini jelas sangat mudah untuk menjawab pertanyaan apa? Yang tiga depan tadi. Cukup bawakan ayat, tanyakan ini ibadah bukan? Ibadah? Kenapa kamu kok ibadahnya nggak kepada Allah pada selain Allah? Berarti apa? Syirik. Jadi kalau ini hanya ilzam, apa hanya ilzam kasih dalil, enggak ya ngakui enggak? Ngakui ini konsekuensinya begini. Ngakui kamu kalau enggak mau berarti apa? syirik. Jadi lebih mudah untuk uh, menjawab menjawabnya. Dikatakan misalnya ada orang mengatakan saya mau sedekah bumi atau bersih desa hmm, membawa apa? Tumpeng simpan di bawah pohon beringin di kampung. Apa tujuannya? berlindung dari eh, bala yang dikhawatirkan muncul karena penunggu pohon beringin akan nah, apa? Ngamuk nggak dikasih tumpeng bersih apa? Desa misalnya. Anda katakan ini syirik. Ya bantah. Ini bukan syirik. Ini bukan ibadah. Apa jawaban antum? Hmm? Apa jawaban antum? Kata enggak syirik ini buat ibadah kok. Ini tradisi. Budaya saja. Ah, ini gunanya kita bah? belajar untuk menjawab dengan jawaban ambil ayat Al-Qur'an ngakui enggak ini sebagai ibadah? Kan gitu. Karena ia ingin berlindung berkorban untuk siapa? Untuk jin. Penunggu pohon beringin dengan harapan tidak memberi malapetaka kepada kampung tersebut. Kalau kita misalnya sedekah ataupun kita itu korban, ibadah bukan? Ibadah. Kalau ibadah kok bukan untuk Allah, untuk jin, apa hukumnya? Jadi banyak Yohan ya lah, banyak kaum muslimin dosanya tidak tahu itu syirik. Karena ada apa? Ada ada apa namanya subhat. Ini ibadah bukan ibadah ini apa? Hanya budaya ini ya, tradisi dan lain sebagainya. Padahal itu ibadah. Nah, kita diminta untuk menjawab dengan baik dengan tanya sama mereka, begini ini ibadah bukan? Ibadah kok ibadah bukan kepada Allah? Pada selain Allah apa namanya? Ini yang keempat. tadi mudah untuk dicerna. Ketimbang apa? Tiga di depan. Demikian yang Alhamdulillah. Eh, yang keempat, eh, saya ambil ringkasan tiga syubhat tadi dijawab oleh Syekh dengan jawaban yang hampir sama yang pertama, ya, pengakuan rubiah mereka sama dengan apa? Pengakuan rubiahnya kaum musyrikin. Dan itu tidak manfaat tanpa tauhid ulu. Iya. Yang kedua mereka mengatakan bahwa ya enggak, ayat-ayat yang ada itu yang mengatakan pengakuan rubiahnya orang musyrik dulu itu kepada para penyembah berhala saja. Tidak kepada mereka yang menjadikan para wali sebagai memberi syafaat kepada mereka. Jawabannya ternyata zaman dulu tidak hanya ada penyembah berhala, patung atau pemuda mati, ada juga penyembah para wali, nyembah orang soleh, nyembah apa? para nabi, malaikat dan jin. Dan semuanya dikatakan apa? kafir oleh Allah dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi Yang ketiga, Mereka mengatakan bahwa permintaan syafaat bukan syirik. Sebab kalau kami itu syafaat orang soleh, ya enggak, bukan kepada orang solehnya, kepada Allah. Orang belum enggak, orang itu kepada, kepada orang soleh langsung. Nah, kita jawab, enggak benar. Mereka pun demikian menjadikan para wali-wali mereka itu yang mereka sembah itu sebagai pemberi syafaat dan sebagai sarana untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat mereka mengatakan itu semua bukan ibadah, tapi apa? tradisi dan yang lainnya dijawab dengan menyampaikan ayat aku enggak ini ibadah, aku berarti apa? syirik, nggak ngaku, wajib diakui harus mengakuinya. Kita diminta apa? Membuat hujah untuk dia mengakui ini ibadah. Hmm. Ini ibadah agar kemudian gampang untuk membawanya kepada jawaban yang menyelesaikan masalah tersebut. Itu ringkasnya empat subhat yang kita sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat dan kita buka tanya jawab mudah-mudahan bermanfaat bagi kita tanya jawab dan juga materinya Allah alam besok Jadi yang keempat itu adalah tentang apa? Ketemu orang yang bodoh ya. Orang apa? Yang bodoh yang nggak tahu kalau itu syirik. Hmm, tahunya itu bukan syirik. Hmm, maka jawab demikian. Ada soal? Setengah sepuluh hari. ya. Ada soal? E, mendapat orang yang sakit dalam pengajian ataupun setelah pengajian bukan perkara yang tidak diperbolehkan. Bahkan kita lihat sebagian masyayikh juga demikian habis pengajian bacakan apa? doa yang kadang umum untuk kaum muslimin ya, ataupun yang di di majlis. Dan saya sehat Rajak Al-Abbad Ta'ala banyak demikian dalam banyak pengajian. Coba kalau kita melihat pengajian istiqlal ya, itu akhirnya apa? Bacalah doa yang cukup panjang. Jadi nggak masalah insya Allah dalam ini asal uh, tidak ada pelanggaran syariat di sana seperti ngirim al-fatihah, ya, ngirim al-fatihah. Ada omongan sebagian orang ya, ngirim fatihah itu ada yang panjang hadarahnya, ada yang apa? Yang pendek. Ya. Ada yang sangat panjang, saya ilah hadrat pula, bin pula, bin pula, bin pula sampai yang keberapa kan lebih mahal daripada yang cuman satu nama saja. Jadi eh, kirim kirim eh, pala fatihah tidak ada sama sekali dasarnya dan Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk kirim al-fatihah dalam segala Makanya orang yang bodoh itu diajarin. Nih, iya. ada orang yang bodoh itu bodoh jaga sesuatu sudah masyhur. Itu jangan tahu. Maka wajib diajari. Kata para ulama orang Allah, orang bodoh diajari. Oh ya, orang ngeyel dipukuli. Hmm. Ini kata aja orang bodoh apa? Diajari orang ngeyel apa? Dipukuli. Hmm, jadi kita yang paling orang yang bodoh yang nggak paham mana ibadah mana bukan ibadah. Kita wajib tegakkan hujah pada dia itu ibadah itu ibadah. Contohnya saja pernah uh, debat dengan orang tentang Maulid Nabi. Katanya bukan bid'ah, ini bukan ibadah, bukan ibadah. Cuma jawabnya antum. Antum bertemu dengan seorang membuat Maulid Nabi. Kata antum, ini bid'ah. Kata dia enggak, ini bukan ibadah kok. Bid'ah pada ibadah. Kalau dia bukan ibadah, bid'ah enggak? Enggak. Apa jawaban antum? Apa jawaban antum kalau dalam makanan bahwa buat bukan ibadah? Jadi ikhwan tuna di antara sebab kita gagal dakwah kadang-kadang kita nggak mampu ngasih alasan sama orang lain yang masuk apa akalnya orang ahli itu mampu menyampaikan alasannya kepada masyarakat dengan apa dengan lugas sehingga yang salah jadi benar contohnya misalnya masa orang mati nggak dibapak apakan kan di kuburan kayak kuburan bang kucing atau kerbau bisa. Antum sebagai anak, kira-kira kita marah nggak? Antum merasa, wah saya nggak bak sama tua saya Kok orang tua mati kok kayak kayak kerbau pisang segala, ke dalam? Padahal benar nggak? Nggak benar. Cuman dengan bahasa yang dimiliki sama dia, kesannya apa? benar padahal salah. Padahal salah. Kita kenal wajah apakah benar? Ya, bapak dikuburkan kayak ketimbang pisang. Pernah nggak ada orang ma, menguburkan ketimbang pisang dengan kain kafan? Dimandikan dulu, disolatkan, kasih kapan yang bagus, bersih, di hadapan ke arah barat, dan sebagainya. ada mimkan? Ibu Musa kan tidak ada. Kalau masa doakan, siapa yang mau doakan? Pilih Pak, yang doa orang seratus nggak dikasih duit, nggak amin, hmm? ataukah tiga orang, empat orang ikhlas? Apa jawab mereka? Hah? Allah saya pernah eh, ada pertanyaan di Telkom Semarang. Pak, saya kemarin katanya mengunjungi orang yang sakit. Dan ada Pak Ustadz yang doakan kami yang ngamini. Mana lebih utama? Apakah saya doakan nafsu sendiri atau saya ikut yang jamaah amin seperti itu? Kamu tanya, apa jawaban antum? Saya tanya kepada Bapak, kira-kira mana lebih khusyuk? Ya, mendoakan dengan sendiri apa dengan berjamaah? Apa jawabannya? Hmm? Ya khusyuk adalah yang sendirian. Nah, karena dia doa masih apa? Tahu yang doakan. Kalau ustaz yang doanya kadang-kadang kita nggak Enggak paham. Kira-kira dikabulkan nggak kalau apa mengamini yang apa nggak paham maknanya. Apa jawaban dia? Ya nggak mungkin dikabulkan tuh. Orang kita nggak paham aminnya, amin apa yamin ya, kan enggak. Jadi mana lebih bagus? Sendirian doakan Allahumma Allahumma sfihi atau ya Allah sembuhkan dia. Ataukah yang apa amin nggak amin nggak apa paham nggak paham apa yang benar lah? Eh? ustadznya pakai bahasa Arab ustadznya dia nggak paham bahasa Arab nah, apa jawabannya yang sendiri oh, pilih mana lebih baik terjawab jawaban dengan dengan nggak usah sampai apa tegang otot leher Untuk dia pengajian diminta untuk doa Ustaz tolong Ustaz doakan Ustaz sama-sama pengajian kata saya pilih saya doakan Bapak nggak paham doa saya apa. Ada pesan cek doa masing-masing. Mintanya apa doa sekarang. Masing-masing. Nggak ada yang doa. Nggak ada yang doa. Kenapa nggak ada yang doa? Nah, itulah manusia. Nah, karena mereka itu merasa bodoh dan nggak mau pintar. Susah. Hmm. Jadi pengennya itu semua apa di bimbing. Padahal yang namanya orang itu kalau dibimbing tiap hari pasti enggak. Orang sakit aja nggak mau dituntun terus pengen apa berjalan. Tapi kalau agama pengen apa dibimbing terus. Hmm. Itu manusia. Makanya uh, kita belajar begini sebenarnya diantaranya adalah perbaiki akidah kita juga apa belajar bisa menyampaikan alasan dengan apa? Logis. Dengan apa? Logis. Lihat orang liberal. Ya enggak? Sesuatunya nyata. Akhirnya. Gitu. Tetapi masuk di benaknya kaum muslimin sampai mengatakan sudah nggak usah diributkan lah agama sebenarnya nggak ada nggak ada masalah itu subhanallah, masuk ke dalam kaum, kaum kaum muslimin. Padahal apa? Salah nggak agama Salah, bisa kufur. Mengatakan agama semua sama, nggak ada masalah. Jadi mereka pintar mengolah oh, apa uh, ungkapan sehingga apa? Sehingga nanti diterima dengan sangat hmm, mapan. Iya benar, nggak mungkin saya salah. Atau ah, ngomong itu bid'ah. Oh, bapak ini kasar. Hmm. Yang lucu lagi ditanya tentang TV Roja atau mereka kata teman-teman saya keras tuh TV Roja. Tapi ketika saya dengar kok benar ya katanya. <laughs> Jadi <laughs> ketika Roja keras tapi ketika apa? Dengar apa? Benar ya. Jadi maksudnya bahwa memang kita butuh uh, banyak berlatih, banyak belajar kembali bahwa Syekh atau melihat jawaban-jawabannya sayangnya pakai bahasa Arab sih. Ya, pakai bahasa bahasa Arab. agak susah di dicerna ada terjemahkan, jelaskan lagi. Coba kalau saya pakai bahasa Indonesia ya, nggak usah pengajian lagi ya. Bagi-bagi buku udah pulang ke rumahnya sana sini. Hmm, demikian alhamdulillah kita cukupkan jam 10 kurang 10 percobaan itu salah pada besok malam subuh billahi ta'ala Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.